المحرم wa muslim dan muslim anhu daripadanya Abu Daud ya Afdalus salati Sepaling afdal salat Ba'dal maktubati Setelah salat fardu Oh dari Abi Hurairah dari Abi Hurairah semuanya. Dan Muslim daripada Abu Hurairah. Afdalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawbil lain. Paling afdal salat setelah salat fardu adalah salat di tengah malam yang disebut qiyamul lain. Ya, paling afdal. Qiyamul Lail. Kalau Qiyamul Lail boleh kita lakukan habis sholat Isya. Ya. Sholat Isya, boleh Qiyamul Lail. Mau berapa rakaat saja. Kalau kuat seribu, seribu. Nggak kuat lima ratus. Nggak kuat dua ratus. Nggak kuat seratus. Lima puluh. Dua paling dikit. Hah? Paling dikit itu disebut dia mulai. Soli rokatay soli rokatay soli rokatay Ya, soli rokatay Tidaklah ada tuh buat kita Ba'da salat isya dia mulai Mau itu ba'dian Kemudian Mutlak Terus Kalau mau tahajud misalnya kuat tahajud jangan witir dulu tidur tapi kalau kira-kira kayak kayak kayaknya ini nggak bangun tahajud jam 12 mau tidur tutup witir aja tutup ya tapi kalau kuat jangan witir dulu bangun tahajud dua empat berapa yang kuat tutup witir ya Jadi disebut yang mulai artinya salat di malam hari. Berbeda tahajud. Kalau tahajud dia mulai yang mesti tidur dulu. Kalau tahajud dia mulai juga, cuma dia mesti tidur dulu. So paling abdal dia mulai tahajud. mana? Kenapa? Karena masyarakatnya berat. Kesulitannya itu sangat. Ya orang lagi enak-enak tidur. Dia bangun. Ya, yang kuatnya tidur, dia tinggalin. Ya. Makanya tahajud itu paling abdul dia mulai. Irghamun li syayatin. Bikin marah setan. Tahajud bikin marah. Ya dong, orang lagi tidur enak-enak dia bangun dia sembahyang itu bikin marah saya eh? gitu ya bikin marah setan berarti kan Allah reda, jangan bikin setan senang ketawa Allah murka ada setan marah Allah marah katanya zinain anak setan ya. ada itu bahkan ya Setan marah, Allah marah. Zina nama anak setan. Wa maj'adat wa maj'adatun lin nafs. Bikin apa merangin hawa nafsu. Bagaimana syahwatnya tidur lalu dikalahkan untuk ibadah. Kan jadi mujahadah. Ada orang ngalahin syahwatnya tidur tapi menuju syahwat yang lain. Nah, hmm. bangun tidur cuma mau nonton bola doang. Kalau bangun jam 2 pakai alarm, bangun jam 2 nonton bola. Ada main gaple. Ntar kalau gue bangun, lu bangun jam 2, udah janjian tuh, main gaple jam 2. Tidur, tinggalin syahwat tidur tapi menuju syahwat yang satu. Bukan itu yang maksud, tetapi ninggalin syahwat ibadah itu disebut tahajud wa minan laini fatahajjat bihi nafilatan lak asa asaka rabbuka maqaman mahmuda Rasulullah Allah berikan magam yang terpuji lantaran salat tahajud di malam sampai tawar ramat gadama hampir kakinya bengkak ya yeah. Ada mengatakan hatta dia punya betisnya bungkak, Betisnya lantaran lama berdiri. Orang kalau lama berdiri kan Bungkak, Lantaran lama berdiri. Jadi bisa dibedakan ini dia mulai. Nah, ini yang saya ambil dari kitab Risalatul Muawana Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad jadi dia mulai boleh kita habis sholat isya. Walhasil menghidupkan malam dengan ibadah itu pada isya itu disebut dia mulai. Makanya terawih di sisa. Terawih disebut dia mulai juga. Terawih, ya. Yang termasuk dia mulai tarawih, sholat pada isya mutlak tuh berapa? Nah kalau tahajud beda. Ini disebut qiyamul lail yang diharuskan syaratnya tidur aja biar sebentar tidur. Sekedar 15 menit bangun. Kenapa? Karena di situ tantangannya ada. Ya, lebih enteng ngerjain sholat qiyamul lail yang tanpa tidur ya lebih enteng daripada tahajud. Ya, lebih berat itu bagi sedang mantuk-mantuknya Bangun. Kencing bisa, kencing bisa. Cuman udu bayang berat banget. ya Udah melek, udah melek kita jam 2. Kencing. Kan habis kencing udah udah segar, udah melek kan itu. Cebok mau udu berat banget. Pakai sembayang itu. Ya. Coba kalau kita manfaat untuk bangun malam kencing cebok, kalau cebok kita udu, terus bahaya. Kalau udah kena sembayang malam, Udah kena sampai malam nih. Aman ah, dua aja itu memang dua aja nanti kita. Tapi kalau udah tak mau lagi nambah lagi. Enggak terasa. Ya, itu tahu subuh. Enggak terasa. Udah dua, ah dua lagi nih Lihat tuh, ah tanggung. Oh ah, enggak, oh, subuh. Ya. Mula ini sih Ya minggu nggak bisa sebulan, bulan nggak bisa setahun. Ramadan. Ustaz, kalau sholatnya dalam keadaan ngantuk gimana? Hah? Sholatnya dalam keadaan Dawain ngantuknya. Takbir yang kencang. Takbir yang... Wow. Fatihah yang kencang. Ya apa-apa. Baca surah yang kencang. Bukan kencang-kencang-kencang, bukan. Duha, wadaili, saja. Ganggu bini, biarin ganggu bini, biar bisa tidur. Emang disuruh percikin kata Rasulullah. Suami bangun malam, dia sholat tahajud, bayang malam percikin katanya. Muka bini biar ikut sholat juga. Kalau gini bangun malam percikin muka suami biar bangun juga. Begitu. Ya. Percikin deh mulai malam. Bayang kakak berat. mulainya merujikin gini ngomong mulainya anak itu hadis nih bang hadis bodoh bodoh berat yang ngamalin yang sunnah sunnah berat Jadi geras yang mulai dengan niat supaya bangunin wajahnya boleh. Okay. Boleh, bukannya riak, mau riak bisa apa malu. Ya sekeras-kerasnya kita nggak pakai speaker, masa ada keluar luar kan enggak. Paling sekamar doang ya. <clears throat> aku nggak aku nggak begitu. Sudah zaharnya, zahar yang kedengeran ya, sekedarnya. <clears throat> Paling empet kalau lagi ngantuk orang zikir sampai di samping kita tuh. Ya, paling empet setan tuh iya. bilang lu suruh berhenti tuh orang zikir lah tidur ganggu begitu ya, hati kita butuh banget setan udah itu bercokol di hati lagi orang tua yang kenceng nyari dalil deh nyari dalil-dalil yang bikin jahar di dalam doa, jahar di dalam ratib, jahar di dalam itu itu bid'ah, sesat, ganggu, Gak beda orang ratif ba'da subuh. Karena udah gak mulai kedengeran ratif habis subuh. Habis yang protes banyak. Wah, baca waktu di subuh. Ganggu tetangga. Ya, nyari dalil. Yang terganggu dia. Tapi dibawa-bawa tetangga. Tetangga, tetangga yang mana yang terganggu? Dia yang terganggu karena gak demen ratif. Kalau saya gak nanya begitu, gimana Ustaz tuh baca rakit pakai speaker? Saya bilang tambahin speakernya biar banyak. Kan ganggu, ganggu setan kata gitu. Dia baca begini. Dia mau kata ini ya, ayo dong ganggu setan. Yang nanya langsung diem. Orang baca rapit ke subuh ganggu, ganggu apa? Bukan jam tidur. Ya, yes. Subuh itu bukan jam tidur. Kalau jam tidur kan udah doak-doakan kita salah. <clears throat> Jam dua, jam satu siang misalnya. Eh jam sebelas. Koilulah oh, ini. Ya. Atau jam dua belas malam. Ya, musola teriak-teriak jam dua belas malam. Orang lagi tidur ganggu nih. Tapi kalau di subuh emang tempatnya zikir. Ya. Makanya orang hari Jumat ada yang baca maulid ya, pagi deh. Ya. Biar yang protes-protes biarin aja. Terus aja. Eh giliran senang, Giliran senang, subuh hari Minggu. Orang kata Minggu, Rabu, Kamis, kompreng-kompreng tuh pakai kaset di, jalanan lagi. Perempuan di depan, ibu-ibu. Nah, lansia ya. Ini di belakang senang. Wah, pakai joget-joget. Yang begitu enak media. Media ini yang protes rapi. Yang demen joget-joget senam tuh pakai speaker sama perempuan nyampur. Amerati tidak demen tuh. Begitu. <laughs> bukan orang sini, bukan. Sini mah kata AC. Kata Salat yang paling amdal setelah salat wajib, salat tengah malam. Disebut salat yang mulai. Wa berkumpul tuh kata kebaikan. Kebaikan dunia yang tadi saya bilang di dalam kitab risalah dikatakan eh, ya ni syaitan, wa majahadatun binafsi eh, wasirun ajib ada sir rahasia yang mengagumkan di dalam sholat tahajud. Beda dengan mulai yang lain, tahajud dia punya tiga manfaat. Irgha min wa majhadatun lin nafsi ya wa sirrun ajibun. Ada rahasia yang ajib, mengagumkan yang orang lain nggak sembahyang nggak bakal dapat di situ. Kecuali yang dapat orang yang selalu tahajud. Dapat tuh sirrun ajibun. Ya, rahasia yang ajib, ajib artinya menganehkan, mengagungkan, Ya. Hmm. Bahkan dalam hadis doa yang enggak ditolak tahajud. Dia memang tahajud diminta, enggak ditolak. Yang belum kawin doa di situ. Ya. Yang belum punya bini, duit ada mungkin ganteng tapi enggak laku-laku tahajud. Tumben yang begitu ya duit banyak, wajah ganteng, tapi nggak laku-laku. Kalau muka jelek miskin nggak laku sih, emang kita nggak heran, <laughs> nggak heran. Yang muka jelek kaya aja laku. Tahajud deh. Benar, tahajud. Minta. Yang mau kaya, minta di situ. Yang mau apa aja urusan kebaikan dunia dan akhirat berkumpul ya di malam hari ketika orang lagi tidur berkumpul situ, Allah kasih tapi yang tentunya yang memang kalau Allah sayang sama dia Allah Allah kumpulkan yang memang ada manfaatnya kalau yang ada manfaat disimpan aja sama Allah disimpan Ulama-ulama dulu kalau dia sholat malam dia minta bukan buat dirinya Buat anak, keluarganya itu ame murid. Buat anak, keluarga, ame murid. Kalau dia udah dapat otomatis kemuliaannya. Dengan sholat tahajud, dia udah dapat kemuliaan. Magama Mahmuda, walaupun berbeda dengan magama Rasul. Ya, karena dakwah ini sholat malam itu kendaraannya orang saleh. Tetapi yang diminta apa? Buat muridnya, buat keluarganya, ya buat kawan yang dicintai di situ. Tapi orang soleh baik-baik deh. Biar diselipin. Ya. Doain itu di malam hari. Orang soleh ya belum tentu ustaz, belum tentu kiai. Belum tentu. Ya. Terpikiran itu ustaznya soleh, belum tentu. Bisa jadi orang biasa, orang biasa. Ya. Soleh. Patokan soleh itu hubungannya sama Allah bagus, hubungannya sama masyarakat, sama manusia bagus. Soleh. Kalau ibadahnya rajin, ganggu tetangga, ganggu orang rajin, setengah soleh. Setengah soleh. Wa afdalu siyami ba'da syahri Ramadan dan sepaling abdul puasa setelah puasa Ramadan syahrullahil muharram. Puasa bulan Muharram. Wal bayhaqi an an anna fil jannati nahra yugalu lahu rajaba rajabu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal man sama yawman min rajaba sagahu Allahu min dhalikan nahar daripada Baihaqi dan Anas bahwasanya di surga ada satu sungai gitu yang disebut sungai itu sungai rajab sungai rejek sangat putih, lebih putih daripada susu. Susu kan putih, lebih putih lagi, lebih putih dari susu. Wahidah minal asal, lebih manis daripada madu. Madu manis, lebih manis dari madu. Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Mansama yauman min rajab, siapa orang yang puasa satu hari, satu hari di bulan rajab. Sagahullahu min zalikan nahar. Allah kasih minum dari telak dari sungai tadi. Allah kasih dia minum dari sungai yang tadi itu, yang lebih putih dari madu, lebih manis dari eh lebih putih dari susu, <clears throat> lebih manis dari madu. Iya. Puasa Rajab. Wahwa dan dia dari Baihaqi dari Anas. Iya. Wa huwa wa Turmuzi anhu. Dan dia Baihaqi dan Turmuzi daripada Anas lagi. Afdal saumi ba'da Ramadan sya'banun lita'zimi Ramadan. Sya'banun lita'zimi Ramadan. Wa afdal sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Dan haji beserta Turmuzi daripada Anas meriwayatkan hadis. Paling afdal puasa setelah Ramadan Sya'ban. Tadi Rajab, karena Sya'ban. Lita'zim Ramadan karena mengagungkan bulan Ramadan. Jadi nyusul. Buat buat ngagungin Ramadan puasa Sya'ban dulu. Ya. Kan sebelum Ramadan Sya'ban. Jadi pengen ngadepin pengen nyongsong Ramadan diagungkan dulu tuh Ramadan dengan puasa Sya'ban. Ya, puasa Sya'ban. Wa afdal sadaqah dan paling afdal sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Cuman maknanya jangan sedekahnya bulan Ramadan doang, jangan. Di bulan lain sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Kalau ibu minta sedekah, kita Ramadan aja. Yang udah mati minta sedekah, Ramadan, mampus bu Nungguin Ramadan buru mati. Orang kelaparan. Ada orang yang sedekah Jumat, aja eh, temennya Jumat. Datang hari Sabtu, nungguin eh, Jumat dulu. Sabtu datang, kapan aja besok hari Jumat, nggak ada minta sedekah hari Sabtu disuruh datang hari Jumat. Model. Karena dibaca hadis, kalau sedekah Jumat padilahnya berlipat ganda. Jadi pengennya sedekah Jumat, jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak sedekah. Ya? Bahaya jadi pelit namanya. Ya, sedekah hari apa aja orang pelit. Kapan kapan orang perlu sedekah kita sedekah. Tapi Jumat lebih lebih lagi, maksudnya begitu. Orang pahamin hadis jangan lihat konteksnya doang. Paling aku sedekah, sedekah Ramadan, Ramadan aja sedekah, yang lain jangan. Wan Nasa'i wal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy alayya bi دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا فقال إني إذا صائمون نسائي dan Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah redha kepada Aisyah Dakhala alayya an-nabiy masuk ke rumahku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin satu hari Nabi datang kepada Aisyah satu hari. Pada suatu hari. Lalu Nabi berkata, "Hal indakum syai'un?" Apa kalian punya sesuatu yang bisa saya makan? Fagulna kami jawab, "Lah, enggak ada ya Rasul." Lihat. Nabi pemimpin umat, raja juga ya pemimpin tapi bininya nggak ada apa-apa di dunia. Nabi datang, ada sesuatu yang bisa saya makan. Nggak ada ya Rasulullah. Fagala lalu Nabi menjawab, ini izan sahimu. Kalau begitu sekarang saya puasa aja. Karena puasa sunnah boleh. Yang penting subuh jangan makan. Ya. Jadi nggak ada makanan puasa. Jangan ngomel-ngomel begini nggak lo gini goblok kagak masak duitnya cari sendiri kalau nggak kasih duit gimana mau belanja jadi bini dia pinter dong dah pinter gimana Ya, penuhin gua suami suami kasih duit belanja kayak kasih Iya. makan angin satu lagi waruya an Anas bin Malik annahu qala yakhruju saimun min quburihim yawm al-qiyamah yu'rafuna bi'arafi min afwahihim yakhruju atyab min rihil misk تدبل عليهم مواهد والأباريك مختومة مختومة مختومة أفواههم كده ها؟ بالمسك ويقال لهم كلوا فقد جعتم حين شبع الناس واشربوا فقد عطشتم حين روي الناس حين روى الناس واستريحوا فقد تعبتم تعبتم فقد kita abdu hina istirahat nasu Kala fayakuluna wa yashrabuna wa yastarihuna wa nasu masyuluna fil hisab fi anain wa gamain Diwayakan dari Anas bin Malik bahasanya beliau berkata keluar orang yang puasa dari kuburan mereka pada hari kiamat dikenal dari baunya jadi orang-orang yang ahli puasa, dia keluar dari kuburannya tuh ya, dikenal dari bau mulutnya. Dari bau mulutnya yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi mulutnya wangi kayak minyak kasturi wangi. Ya khruju atyaba min rihil misik. Tunqalu ilaihimul mawaidu wal abarik. Di disuguhkan kepada mereka itu hidangan. Wal abariku maktumatun maktumatu afwahiha dan kerek ya ketel ya, ya. ya. tertutup mulut-mulut atau ketel dengan minyak misik hidangannya ada ada teh ya ketel ceret-ceret itu tutup oleh minyak misik. Wayuganu lahum lalu dikatakan buat mereka kulu ayo makan. Fakajatum hina syabu'anna sungguh engkau telah lapar ketika manusia pada kenyang. Wasrobu minum fakat tum hina rawan nas. Minumlah sungguh engkau telah haus ketika manusia pada kekenyangan. Ya, dahaganya hilang gitu, rawa. <clears throat> Dan istirahatlah. Sungguh kalian telah capek ketika manusia pada istirahat. Ya orang lagi puasa kan? Lapar, haus, ta'ab. Nah, ini keluar dari kuburan disuruh. Ayo makan. Karena kalian pernah kelaparan ketika orang lain pada makan. Ayo minum. Nah kalian pernah kehausan ketika orang lain pada nggak haus. Ayo istirahat. Karena inti pernah capek ketika orang lagi istirahat. Gala lalu Anas itu berkata, Payak kulu makan tu orang yang tukang puasa. Wayashrabun minum. on istirahat. Sedangkan manusia masbuluna bil hisab. Lagi repot nih hisab. Lagi repot nih hisab. Nih orang yang tukang puasa nih. Puasa-puasa sunnah lagi. Enak. Orang lagi dihisab lagi, lagi makan lah. Gitu ya, anteng. Sedangkan manusia lebih sibuk dihisap. fi ana'in wa dhama'in dalam keadaan letih dan kehausan. Ya dihisab. Matahari sejengkal. Kehausan, capek, ya. Menghadapi yaumul hisap. Ini orang yang tukang puasa bukan yang wajib aja yang sunnah-sunnah. Tapi sedang istirahat, enak, enjoy. Apa Mudah-mudahan kita bisa aman. Amin. Segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu أنا والنذير من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا في هداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا